Surah Al-Hashr Bismillahirrahmanirrahim سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka sehingga mereka musnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu sebagai pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah akan mengazab mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapat azab neraka. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya dan barang siapa menentang Allah maka sungguh Allah sangat keras hukumannya. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi atas izin Allah. Dan karena dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang yang fasik. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan harta rampasan fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasulnya terhadap siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون Harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya. Mereka meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia Allah dan keridoannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما ما أوتوا ويؤثرون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan orang-orang muhajirin. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang muhajirin. Dan mereka orang-orang ansor mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri. Meskipun mereka juga memerlukannya. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا ربنا انك رؤوف رحيم Dan orang-orang yang datang setelah muhajirin dan ansor Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha pengampun, maha penyayang. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم ۖ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Apakah engkau Muhammad tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab? Sungguh, jika kamu diusir, niscaya kami akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, kami pasti akan membantumu. Dan Allah bersaksi bahwa mereka orang-orang munafik itu adalah benar-benar pendusta. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون Sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, orang-orang munafik itu juga tidak akan menolong mereka. Dan kalaupun orang-orang munafik itu menolong mereka, pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan. La'an لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون Sesungguhnya dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu, karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangatlah hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم Mereka itu seperti orang-orang Yahudi yang sebelum mereka, yang belum lama berselang, telah merasakan akibat buruk disebabkan perbuatan mereka sendiri, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, Kafirlah kamu. Kemudian ketika manusia itu telah menjadi kafir, setan berkata, Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sungguh aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين Maka kesudahan bagi keduanya, bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang zalim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. para penghuni surga, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihat gunung itu tunduk terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, agar mereka berpikir. Huwallahu Dialah Allah. Tidak ada Tuhan selain dia. Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pengasih, maha penyayang. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون Dialah Allah. Tidak ada Tuhan selain dia. Maha Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang terbaik. apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepadanya, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.